Kita kemarin sedikit telah membahas masalah ada pada pesafar tentang masalah safar apa artinya safar Pak Rudin masih ingat nggak apa safar hmm anak Safar hmm? pergi iya Mufarokoh al-baladi ila baladil akhor meninggalkan suatu negeri ke negeri yang lain atau meninggalkan tempat ke tempat yang lain dan safar ini merupakan wasilah untuk melepaskan min mahrub dari sesuatu yang ditakuti atau yang ingin ia hindari atau wasilah untuk menyampaikan kepada apa yang ia inginkan. Ini kita masing-masing punya tujuan punya maksud apa yang kita cintai sebuah ilmu atau sesuatu enam pasangan hidup yang memang harus ditempuh untuk safar maka dengan cara bersafar untuk mendapatkan sesuatu tersebut nah di sini safar ada dua macam safar bidohir safar dengan dohirnya badan dia nah melangkahkan kaki ke arah tempat yang lain dan yang kedua adalah safar hatinya yang safar ini hatinya yang safar yang dia meninggalkan dari sesuatu yang hina dina nam ke tempat yang terbaik ke sesuatu yang baik yang terbaik untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang hakiki yang langgeng untuk dia. Nah, dan alangkah ruginya, alangkah ruginya orang-orang yang nggak mau safar, yang dia dalam keadaan lahir, kemudian hidup terus melihat orang-orang dia meninggalkan meninggalkan taklidnya, meninggalkan keyakinan-keyakinan anak moyang mereka. Ini orang-orang untuk memegang al-haq, dia meninggalkan kebatilan menuju al-haq. Yang lainnya ada sebagian kaum muslimin yang mereka enggak mau meninggalkannya dalam keadaan di atas kebatilan. Dia tumbuh. Nah, di atas kebid'ahan, tumbuh di atas kefasikan, kesyirikan dan sebagainya, enggak mau nah meninggalkan hal yang tersebut. Kemudian fa'amma safarul badan adapun safar badan itu badan kita enam berpindah ke tempat yang lain fahu aksamun walahu fawaidu wa afat adimatun maka dia memiliki berbagai macam bermacam-macam masalah dan juga memiliki berbagai macam faedah-faedah dan juga nilai negatif yang sangat besar. Ini. Ini safar, ya. Safar badan itu memiliki faedah-faedah yang sangat besar dan juga memiliki nilai negatif. 6 nah, ada efek sampingnya. Ini. Fa innahu yudahi an-nadaru fil uslati wal mukhalatati wa qad dzakarna min haj dzalika maka sungguhnya pembahasan yang demikian itu menyerupai dalam masalah uzlah ada kemiripan kata beliau kata mu'alif yang Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahmatullahi alaihi tentang masalah safar ini sedikit enam yudahi yaitu menyerupai pembahasannya enam bahasnya dalam masalah uzlah dan moholatoh dan sungguh kami telah menyebutkan metode masalah uzlah dan mukhalatah tersebut wal fawaidul ba'ithah wal fawaidul ba'ithatu alaihi maka sungguhnya faedah-faedah yang mendorong di atasnya untuk dia bersafar Nah, masalah safar tersebut hal yang mendorong la tahlu min harbin atau tolabin Tidak terlepas dari satu yang ingin ia hindari atau satu yang ia cari padanya. Ini ini diantara antara faedah safar yang mendorong untuk dia safar, yang mendorong dia meninggalkan negerinya, meninggalkan tempatnya, tempat kelahirannya. nah tidak terlepas dari sesuatu yang apa? Apakah ingin menghindari sesuatu ataukah mencari yang ia cintai? Ini dua kemungkinan ketika dia safar. Ingin menghindar atau ingin mencari sesuatu yang ia cintai. Falharbu, harbu adapun safar yang tendensinya karena ingin ia menghindar sesuatu imma min imma min amrillahu nikayatun fil umuri dunyawiyah ada kalanya dari perkara-perkara yang baginya itu merupakan sesuatu yang merusak yang mengganggu perkara-perkara dunianya ini kataun ida doharu doharo bibaladihi seperti taun menyerang ya terken, apa serangan taun penyakit wabah takala tampak di negerinya atau kal Kahofi fitnah ahusuma ahula isar, atau seperti takut fitnah ini ya ini diantara al-ba'ith ya al-ba'ithah sesuatu yang mendorong dia safar meninggalkan suatu tempat ke tempat yang lain karena apa ada taun ada wabah sehingga dia mungkin kadang ingin pindah atau takut suatu fitnah. Enam, adanya suatu mungkin terkena bencana banjir, ya seperti sekarang di Jakarta, ibu kota Indonesia, Jakarta. Ini sekarang lagi terkena banjir yang cukup besar. Ini cukup besar. Sebagian mereka mengungsi, meninggalkan tempatnya ingin menghindar dari sesuatu yang ia takuti yaitu sebuah fitnah banjir dalam hal ini ini dadakan safar dan husumah pertikaian atau hola sa'ara yaitu mahalnya suatu harga barang makanan-makanan sembako misalnya beras ya gula dan sebagainya wal hasil makanan-makanan atau hal-hal yang memang itu adalah inti untuk apa hidup. Ternyata melambung tinggi. Ini sebagian negeri, sebagian kota. Coba untuk bandingkan perbandingan antara Jawa dengan mungkin Sumatera, dengan Ambon, kemudian Papua. Ini sangat jauh ya nilai sembako. 6. Beras, kemudian makanan sayur-sayuran, Mungkin kalau di sini ya kangkung atau mungkin kacang-kacangan, sayuran. Di sini mungkin seribu dapat, di sana berapa? Eh? Berapa? Ah? Tiga ribu. Nah, berapa kangkung? Enam. ini ya tiga ribu empat ribu lima ribu di Papua empat ribu. Ini ini sangat jauh ya selisihnya. Intinya melonjaknya harga atau mungkin beras juga demikian sangat jauh sehingga kadang meninggalkan tempatnya berpindah yang lebih murah. Nah ini ini apa dorongan ya albaiz namanya albaithah yang dia mendorong untuk safar enam tidak terlepas dari ingin menghindar ataukah dia ingin mencari sesuatu ini masalah duniawiyah wa amma amrun lahu nikayatu fiddin adapun perkara yang baginya nikayah yang merusak atau yang bisa mengganggu agamanya ini ya ingin terlepas karena kalau enggak lari, kalau enggak safar ini sangat berbahaya untuk agamanya seseorang, untuk agamanya kita. Kalau kita enggak mau safar, enggak mau meninggalkan negeri tersebut, desa tersebut, ini kaman kamanit tulia fi baladihi bijahin aw malin seperti orang yang diuji di negerinya dengan suatu kedudukan atau harta awitisa asbab atau hal-hal tertentu yang sebab-sebab tertentu yang bisa meruntuhkan, yang mempengaruhi, merusak, mengganggu agamanya. Ini wasadahu an lillahi taala. Yang menyebabkan semuanya tersebut yaitu kedudukan, harta, sebab-sebab tertentu. Ini akan bisa menghalangi dari dia mentuluskan untuk dia bisa memurnikan hanya kepada Allah Taala. Ini akan terhalang, akan terhalang. Sehingga Bayu seru al hurbah wal humula. Maka dia apa? Itu mendahulukan untuk al hurbah wal humula yakni mendahulukan untuk pergi ya wal humulah humulah ini apa artinya asal tidak ingin terkenal ini al humul tidak ingin terkenal nah biasanya kan kalau jadi seorang pegawai atau se seorang yang dia punya kedudukan apakah mungkin DPR atau KMPR? ini akan terkenal orangnya nah tapi melihat ternyata Nah, ini akan menghalangi dia untuk bisa tajarud lillah, untuk dia betul-betul mentulus mengikhlaskan untuk bagaimana beribadah dengan bisa khusyuk kepada Allah Taala. Nah, ini akan terhalang kalau dia masih menjabat hal yang demikian sehingga dia memilih untuk meninggalkan, memilih untuk memang dirinya ingin tidak terkenal. Ini wa yastanibu si'ata jah dia menjauhi enam sebab-sebab yang demikian yang tertentu tersebut jah dan kedudukan tersebut ini wa kaman yuda'a ila bin'ati aw ila wilayati ila wilayati amalin la tahillu mubasyaratihi mubasyaratahu <clears throat> dan seperti orang yang diseru ini ya kekebitahan atau ila wilayah amalin itu diseru untuk suatu penanganan amalan latahillu mubasyaratuhu yang tidak halal untuk ia lakukan ini diseru kepada kebitahan diseru kepada suatu urusan penanganan suatu amalan punya kedudukan ya yang tentunya punya atasan ada apa pimpinan yang sebagai sekretaris yang sebagai bendahara ini kalau di tingkatan atasan ya pemerintah ini atau DPR atau MPR ini yang memegang keuangan sekretaris atau bendahara nah kadang ada perintah perintah dari atasan yang kadang ini sungguh ya kalau orang sadar kalau dia dapat hidayah taufik enam ini insya Allah nggak akan kerasan insya Allah dia nggak akan kerasan untuk dia menjabat sebagai anggota DPR apakah sebagai sekretarisnya ataukah sebagai bendaharanya karena penuh dengan kecurangan-kecurangan dan penuh dengan apa korupsi intinya ini perintah dari atasan demikian demikian membuat apa proposal untuk biaya pembangunan jalan raya aspal segini segini segini. Nah, padahal mungkin cukup sekian dibesar-besarkan dan kadang bisa mengambil dari uang rakyat. Nah ini. Nah orang yang sajalah orang yang dia dapat hidayah tentunya nggak akan tinggal lama sebagai pejabat anggota DPR. Nah, tapi karena mungkin hawa nafsunya Nam telah menguasainya, dia memilih di atas yang demikian. Ini seperti orang yang diseru untuk pada kebitahan atau orang diseru untuk penanganan satu amalan yang tidak halal untuk ia lakukan. Ini. Kalau kebitahan jelas, ya seorang muslim diajak ayo, ya. Nah dia nggak akan bisa menghindar kecuali apa harus menghindari, harus dia meninggalkan tempat tersebut masyarakatnya sudah penuh dengan kebinahan ya khurafat kesirikan diajak sama masyarakatnya bahkan sama orang tuanya bahkan sama ibunya sudah maka dalam rangka untuk menyelamatkan agamanya agar tidak terganggu agamanya tidak rusak agamanya maka dengan cara bersafar meninggalkan tempat tersebut fayatlubu al-firara minhu maka dia mencari untuk lari dari perkara yang demikian dia meninggalkan negerinya untuk menyelamatkan agamanya dari kebid'ahannya dari amal-amalan wilayah amal la tahillu mubasyaratuhu <clears throat> Lanjut atau sudah? Imam? Insyaallah cukup ya. Ini terakhir ya pembahasan ini. Ya, mudah-mudahan nanti bisa diganti oleh syekh ya yang lebih alim. Pada tuhur nanti ada syekh yang Insya Allah biidnillah nanti beliau yang isi di sini pada tuhur dan pada maghrib. Nah, atau mungkin pagi juga beliau yang mengisi ataupun kita-kita tat muslim mungkin Abu Hazim akan libur ya diisi oleh syekh. Gitu ya. Taib ilahuna subhanallahi anda